curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. <laughs> Seratus empat koma dua, Jazz Radio. <laughs> Oh ala rasanya jarak karu-karuan banget yakin seneng ora dumrah. harus ketemu, harus kerungu, suaranya kaki samit. <laughs> Aduh jangan pati-pati ngora ini kaki samit nangar penyong persis jangan rasa-rasanya penjejak. <laughs> oh ala kasus, kasus putin. <laughs> Ayo, kita akan mencoba untuk menilik cinta si mandan mambulangu ke ya. Ya cerita-cerita nek ana sebuah kecelakaan lalu lintas. Apa? Ana sebuah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di bundaran Gumelir. <laughs> Kaya ngapa ceritanya tinggi bayu. <laughs> Aduh, ya nakasusang kasus kecelakaan lalu lintas, Ki ya areng bundaran Gumilir. Cerita-ceritane iki jam 12 wengi. Jamila, jam 12 wengi karena mobil apik banget kayak kuwi ya. buat ejek mbuarmu kepriwe sebab ora ngerti kanan-kanane ejek ejek guling. <laughs> Guleran nang dhuwur aspal. <laughs> Wong aspal kok main-main modar rika padaya. Lah ana jero mobil kuwe eh, ana satu keluarga Kang. Isine ku ana ramane, ana biunge, ana anake telu. <laughs> Lah ternyata selihane satu keluarga gue mau anak salah satu binatang nang jero mobil gue Kang. Ya gue ketek apa? Ketek. <laughs> Nah, dalam kecelakaan itu ternyata gue sekeluarga mati kabeh kecuali keteket. Jadi semuanya pur keteket rok. <laughs> Jajal, polisi kaya ngapa harap ngusut ke perkara gie iki ya. Polisi kaya ngapa harap menyelidiki kasus tergulingnya sebuah mobil nangarin bunturan Gumilir. <laughs> oh, ala kasus, kasus kutil, lempil. <laughs> pada minggir, pada minggir, pada minggir, pada minggir, minggir, pada minggir. Anak polisi harus liwat ke, apa? Harap anak polisi harus liwat, minggir. Cok, cok, cok, cok, cok, panas, panas, panas. Minggir, kayak petugas keamanan, apa? Yang petugas kepolisian. harus mencatat, mendata, ke kecelakaan lalu lintasan, kepriwian, ke jajal. Pada minggir, ya dinit dalan, minggir, minggir. Duh, duh, duh, duh. Wong ana mobil api kok apik kok malah dadi kaya kiye ya jan jan. Kayak korban-korbane sih harus urip apa ora kek? Hah? Eh, aja pada menang baik. Tak kalau nak polisi kok menang baik pada ya. Eh, baik kudu kan dul. Lene. Pakai polisi ya. Oh jarku oh, wis metu rai boh mbok. War <laughs> genasi padang. <laughs> Aja kurang ajar kowe, nyong polisi. Apa? Nyong polisi nyong. Aja kurang ajar kowe. Kowe siapa kowe? Nyong ketua RT ne Pak. siapa Nyong ketua RT wilayah kene. Mereka ngapa ngene-ngene? Nyong polisi nyong. Nyong polisi. Nyong aku mendata kecelakaan lalu lintas yang terjadi malam ini. Nangane bunduran bumedir. <laughs> arep mendata ya. <laughs> Karena data wae datang karena <laughs> data pane lah wong mobil ringsek kaya kae. Wonge ora sing urip apa wonge sekeluarga mati kabeh. Ramane biyungan anake telu kuwi mati kabeh ya. Sikir kan njaluk keterangan maring sapa ki warga kene ora sing ngerti kejadiane. Pada turu kabeh si mau. Tapi dilalai gue keluarga gue mau kowe gawa kethek. Lah sing urip kur gare kethek ketok. Ah, kethek ketok koni, Mas. Kethek ketok koni mengala. <laughs> Aja kurang ajar kowe dadi ketua RT kene ya. Sing ketheke gawangane ketheke. Ketheke gawangane ketheke. Masa ora nyong bisa nangani yang ki polisi berpengalaman. Ketheke gawangane bae ketheke takoni nyong. <laughs> Rika Sidak mengorek keterangan dari seekor ketek. <laughs> Lucunya kue pak polisi gampang enak cepetan. Gampang enak. Oh, eh ya, singa si urip dari kata Kietok, jadi satu-satunya saksi hidup sing si urip, kan? Eh jadi ki satu-satunya saksi sing si urip dalam kecelakaan ini Pak Erle. Iya. <laughs> kayak Pak RT nyun sewu ya. Sing jenane kewan apa maning ketrek Kue nalurine gede, tingkat kecerdasan otak kue kadang-kadang arab menyerupai menungsa. Mereka ada menyepelekan tugasnya nyong-nyong bisa kue memecahkan kasus ini hanya berdasarkan dari keterangan seekor apa? <laughs> tek ya, tek ada ketek. Ketek, butuh kowe melakukan mremar mungkin. Ketek ada ketek. Ya. Oke, nyungke Pak Polisi, siapa? Pak Polisi, Ya, nyong siki pentakon maring kuat trek-trek enek kandhane. Ke mau lagi pas kecelakaan mobil ke terjadi, ke kowe temenan lagi nang jero mobil apa? Eh? Ya, Pak. Nang matuk. Eh, mantuk Pak Polisi, kata mantuk. Aja <laughs> ngomong apa? tetek teke mandan bebas pakai RT ada lawak-lawak we tak kon maningane tetek ane mana aja ada manggut-manggut bae kaya kowe wis takon wis rampung manggut-manggut bae enek andane maning jangan jangan mau gue kejadian persisnya kayak ngapa mobilnya mau ke kepriwe tek tek guling-guling Pak Polisi. Katanya guling-guling. Guling-guling. <laughs> Kayak artine, kayak guling mobilin mau lah. Lagi pas kecelakaan, kayak pancen mobilnya terguling-guling. <laughs> Wah, ketek cerdas kayak ya, ngungkuli artene. berarti nek, mobilin mau lagi pas kecelakaan kayak guling-guling nandur aspal, Pak RT. <laughs> Jadi ngene tek, kandhen maning tek, wajah guling-guling nek, nah. Jan. Nah, kandane rek. Lah nyok sikit takon maring Rikat rek. <laughs> Iki nyok takon, mau ki ramane lagi ngapain anjur mobil? Lagi pas kecelakaan terjadi ramanan lagi ngapain jajal? Ya, eh, eh, eh, eh katanya gentayang, gentayang, Pak Polisi. Katanya gentayang, gentayang. <laughs> Ya berarti ki mau ramane posisinya lagi mabok Pak RT. Ya, jelas ya lagi mabok oh sangat kecelakaan. <laughs> oh mabok kon. <laughs> ya wes iki nek kandhane maning trek. bingung ya bingung ya kue lagi pasar kecelakaan lalu lintas, nang jero mobil kuwi lagi ngapa biyunge nyejal ya <laughs> biasanya baki lagi turu apa ya Pak kondisi? Karena keteknya langsung turunan yang rapal gue. <laughs> Pas banget gue ya, berarti posisi ini mau biyungnya lagi turu, ramene mabok biyungnya turu, pantesan bae kecelakaan. <laughs> ah, enak tek dari tek. Ke mau anaknya lagi pada ngapa nang jero mobil. dijotosira ini dhewek, kadang lain pada dijotosira kadang ing Pak Polisi. <laughs> Ya artinya Pak RT ya, kan mau pancen posisine bocah-bocah lagi pada padu, lagi pada gelut-gelutan nang jero mobil. Oh, alah pates bae, ramane mabok, buyunge turu, anaknya pada bertengkar. Karuan bae kecelakaan pantes. <laughs> Oke, trek ini trek. Siki nyung kon karo trek. Kowe kue mau lagi mobil arep guling-guling, kue lagi ngapa? Lagi mobil arep guling-guling, kue lagi ngapa? Apa nu mangan gedang, mangan kacang, mangan ramuan butin, apa lagi ngapa? kue posisi ini lagi mobil arep guling-guling mau. Lha Pak kadang gayanya kayak lagi nyetir mobil. <laughs> <laughs> ya pantesan mau beli guling-guling ramane mabok buyungan turu lakon pada patu si nyupin mobilnya kowe ya trek <laughs> waduh kasus kasus ada ketek ngomongin mobil montok. motor mor, pencurian sepeda motor ih salah curahan perasaan dan humor.